Di antaranya ialah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis di masjid Allah yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji sebuah tema yang cukup besar sebuah tema yang sangat penting sebab berkaitan langsung dengan kondisi kaum muslimin dan upaya untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin. Tema yang kita angkat ialah sabab-sabab kejayaan umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah sebagai seorang muslim yang baik Tentu dia mendambakan umat Islam meraih kebahagiaan, meraih keberuntungan, meraih kesuksesan dan meraih kejayaan dalam semua sisinya. Kejayaan, kebahagiaan berkaitan dengan agama mereka, berkaitan dengan ekonomi mereka, berkaitan dengan keamanan mereka, kesejahteraan mereka, kejayaan dunia sebelum nanti menuju kejayaan akhirat. Dambaan masing-masing muslim yang baik. Sebab kemaslahatannya akan dirasakan oleh dia sendiri dirasakan oleh individu-individu umat Islam dan dirasakan oleh seluruh umat Islam di mana mereka berada. Ketika mereka ada di sebuah tempat, tempat itu yang merasakannya. Di sebuah wilayah, di sebuah bangsa dan negara bahkan, maka kemaslahatannya akan diraih, akan dirasakan oleh sebuah bangsa dan negara. Sebab Ketika Islam jaya, semuanya akan jaya. Ketika Islam itu berbahagia e, jaya, semuanya akan indah, semua akan bagus. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul azakumullah untuk meraih sebuah kejayaan apalagi yang sifatnya itu umum tidak bisa diraih dengan berpangku tangan. Tidak bisa diraih dengan semata-mata angan-angan. Semata-mata mendamba. Tapi yang namanya kejayaan harus dicapai dengan perjuangan. Dicapai dengan pengorbanan, melibatkan semua individu-individu umat Islam tanpa terkecuali baik dia laki ataupun wanita baik dia miskin ataupun dia kaya baik dia rakyat atau ataukah dia pejabat masing-masing harus punya andil mewujudkan izzatul Islam wal muslimin kejayaan Islam dan umat Islam sehingga yang akan kita rinci nanti ialah asbab-asbab sabab-sabab yang bisa menggapai izzul Islam wal muslimin. Ini sabab sekali lagi harus diwujudkan, harus dilakukan oleh segenap umat Islam di mana mereka berada. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin azakumullah. Sebab yang pertama dan yang paling utama untuk menggapai meraih kejayaan Islam. Islam itu jaya memimpin dunia melahirkan yang namanya kondisi yang aman sejahtera bahagia sentosa Asbab yang paling utama ialah al iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Masing-masing umat Islam harus memperbaiki keimanannya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki prinsip pemahamannya, memperbaiki ideologi dia dalam beragama dalam berislam tentunya dengan kembali kepada prinsip-prinsip keimanan prinsip-prinsip akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang termaktub dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam dan yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka perbaikan keimanan perbaikan akidah, perbaikan tauhid harus bersih dari semua bentuk kekufuran, harus bersih dari semua bentuk kesyirikan, harus bersih dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Keimanan. Dan yang kedua, iman tersebut membuahkan amal saleh. Masing-masing umat Islam harus menjadi sosok dan pribadi yang soleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan amal soleh dengan segenap makna amal soleh dijelaskan oleh para ulama kita yang namanya amal soleh adalah adaul makmurat menunaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Baik perintah yang bersifat yang wajib, bersifat wajib atau yang sifatnya adalah mustahabbah, sunnah. Baik berkaitan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah atau yang berkaitan dengan sesama hamba, hablum minan Ini amal soleh dikerjakan dengan keikhlasan, mengharapkan ridha Allah semata dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amal saleh. Kita salat sesuai dengan bimbingan Rasul, amal saleh. Kita puasa dengan bimbingan Rasul, amal saleh. Kita berhaji, kita berumrah, kita membaca Al-Qur'an, kita berzikir, amal saleh. Kita berbakti pada orang tua, kita uh, menyambung hubungan kekerabatan kita, rumah tangga yang yang sakinah mawadah warahmah dengan keluarga kita, anak bakti sama orang tua, orang tua sayang sama anaknya, mentarbiah anak-anaknya, bagus dengan tetangga, ukhuwah Islamiyah, memiliki sikap yang tepat yang baik dengan penguasanya, menghormati para ulama. Hablum minannas nas. Itu semua adalah amal saleh. Dikarenakan diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kita kerjakan dengan penuh keikhlasan kita kerjakan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi amal saleh ada lagi yang kedua yang termasuk amal saleh ialah tarkul manhiyat meninggalkan larangan-larangan agama meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi larangan yang haram atau larangan yang makruh kita tinggalkan karena kita tahu itu larangan agama. Kita tinggalkan karena tahu itu keharaman-keharaman dalam agama. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik keharaman berkaitan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla atau keharaman terkait dengan interaksi dengan sesama. Kita meninggalkan semua kekufuran, meninggalkan semua bentuk kesyirikan, kita meninggalkan semua bentuk penyimpangan-penyimpangan agama, meninggalkan riba, meninggalkan miras, narkotika, narkoba, meninggalkan yang namanya uh, pencurian, perampokan, meninggalkan yang namanya begal, pembunuhan, dan yang lain-lainnya. Tidak boleh suudzon, tidak berdusta, tidak memutuskan rahim, tidak durhaka sama orang tua, meninggalkan semua larangan agama dengan keyakinan ini perkara yang haram takut kepada Allah Azza wa Itu amal saleh. Itu amal saleh. Ketika masing-masing muslim dan muslimah memperbaiki diri mereka dengan iman dan amal saleh tadi, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya akan menunaikan janji-janjinya kepada kaum mukminin. Mereka akan dijadikan sebagai umat yang berjaya umat yang memimpin dunia Allah akan anugerahkan kepada mereka kondisi yang aman sentosa bahagia sejahtera barokah langit barokah bumi Allah akan limpahkan kepada mereka semua individu ataupun di sebuah wilayah kita kita perhatikan baik-baik ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54 dan setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyampaikan janjinya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Perhatikan sini ayatnya diawali dengan dua syarat iman, amal soleh. Apa janji Allah? Yang pertama, Allah mengatakan la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana menjadikan umat-umat sebelumnya yang beriman sebagai khalifah di muka bumi ini. Berjaya bukan semata-mata pribadi, tapi berjaya di tingkat regional, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Bukan semata-mata berjaya memimpin dunia, menjadi khalifah di muka bumi ini. Ini yang pertama. Janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum lahum. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan agama mereka, agama Islam yang Allah ridai untuk mereka. Islam akan kokoh, Islam akan teguh, Islam akan tegar, Islam akan jaya. Dan yang ketiga ialah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kondisi mereka yang dulunya ketakutan, yang dulunya dalam kondisi yang mencekam diganti dengan kondisi yang aman sejahtera, aman sentosa bahagia sejahtera. Tiga janji. Semua terkait dengan masalah kejayaan Islam wal muslimin. Syarat yang di awal iman dan amal saleh, Yang terakhir Allah menekankan lagi. Ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Mereka semua nanti akan beribadah hanya kepada aku. Tidak akan menyekutukan aku dengan apapun dan barang siapa yang kafir setelah itu maka mereka adalah orang-orang yang fasik Diawali dengan iman dan amal saleh, ditutup dengan tauhid tambah syirik. Itu persyaratannya. Janjinya di tengah-tengah dengan tiga janji yang begitu besar yang didambakan oleh semua pihak, diharapkan oleh semua kaum muslimin menjadi pemimpin dunia dan umat Islam. Agamanya kokoh, agamanya tegar, agamanya jaya dan kaum muslimin dan merasakan situasi yang betul-betul nyaman, aman, sentosa, bahagia, sejahtera, mendapatkan stabilitas regional bahkan nasional dengan iman dan amal saleh, dengan tauhid tanpa syirik itu persyaratannya. Ini ditujukan untuk individu-individu muslim. Bukan hanya ditujukan kepada yang punya jabatan, yang punya tahta, yang punya kuasa, yang punya wilayah, yang punya bangsa, yang punya negara. Ini untuk semua umat Islam. Sehingga dari sini qanamtina azakumullah sebab untuk mendapatkan kejayaan Islam dan umat Islam itu dimulai dari perbaikan individu-individu muslim dan muslimah. Perbaikan imannya, perbaikan akidahnya, perbaikan tauhidnya, perbaikan amal solehnya, ibadahnya, akhlak adabnya, muamalahnya. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga sangat bagus. Itu konsep. Ayat yang begitu masyhur di kalangan kita semua untuk merubah suatu kondisi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah kondisi diri-diri mereka sendiri. Ini kunci utamanya untuk meraih izzul Islam wal muslimin itu dimulai dari sini. Dan itu harus diiringi dengan kesadaran yang penuh dari umat Islam untuk kembali kepada bimbingan agamanya. Bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang dipraktekkan oleh para sahabatul kiram, para tabi'in, para tabi'in radhiyallahu taala anhum ajmain yang dijabarkan oleh para ulama kita. Kembali kepada Islam yang mulia ini. Pelajari Islam. Amalkan Islam, pegangi prinsip Islam, dakwahkan Islam dengan benar, dengan baik. Insyaallah akan mendapatkan kejayaannya. Yang dulunya terpuruk akan bangkit yang dulunya lemah akan kuat. Yang dulunya nggak punya wibawa sekarang berjaya. Itu semuanya anugerah ilahi. Kita hanya mengerjakan sabab yang membuat umat Islam itu lemah tindakan mereka sendiri. Yang membuat mereka jaya asbabnya dari mereka dan Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkannya. Allah yang merubah segala sesuatunya. Allah yang merubah segala sesuatunya. Camkan baik-baik sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dan yang lain-lainnya dan dia sahih dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab keterpurukan umat Islam sekaligus menjelaskan solusinya Sebab untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Supaya bisa kuat setelah kelemahan. Supaya bisa berjaya setelah sebelumnya tanpa wibawa. Kata Rasulullah SAW, idha tabayatum bil'inah wa akhadtum aznab al baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi la yanzahu ankum hatta tarji'u ila dinikum yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kalian sudah transaksi jual beli dengan sistem inah salah satu cara ribawi. Kalau kamu sudah transaksi jual beli dengan cara-cara ribawi dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi sudah riba dengan cocok tanam dan meninggalkan perjuangan membela Islam maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian kerendahan zul kerendahan kehinaan Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian asbab kelemahan dijelaskan solusi menuju kejayaan disampaikan di hadis yang sama hadis di atas barakallahu fikum begitu gamblang menjelaskan kepada kita bahwasanya sabab yang membuat umat Islam terpuruk umat Islam lemah umat Islam tidak punya wibawa umat Islam bahkan mungkin dicapi-capi oleh musuh-musuhnya sebab yang paling utama hanya dua yang pertama ialah mereka masuk dalam kubangan-kubangan kemaksiatan menerjang keharuman-keharuman agama idza tabayatum bil inah sudah lagi tidak peduli mana halal mana haram yang penting income banyak menerjang dosa menerjang kemaksiatan menerjang larangan agama menerjang keharaman-keharaman sebab yang kedua ialah sudah sibuk dengan yang namanya dunia yang dipikir hanya masa depan dunia entah dengan perniagaan atau dengan peternakan atau dengan cocok tanam ini sebab yang kedua sibuk dengan dunia sibuk dengan dunia yang membuat mereka menghalalkan segala cara. Kalau ini yang terjadi, maka efeknya ialah tidak mau lagi berjuang membela Islam. Tidak mau lagi berkorban untuk agama. Maka hukumannya ialah kata Rasul Allah akan menimpakan kerendahan kehinaan atas kalian tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab yang tadi itu. Sudah nggak lagi memikirkan iman, enggak lagi memikirkan amal soleh, enggak lagi memikirkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, enggak lagi memperbaiki hubungan dia dengan Allah, enggak lagi memperbaiki hubungan dia dengan sesama. Allahul musta'an. Hukumannya rendah, dibikin rendah, dibikin hina. Allah yang menghinakan. Allah yang merendahkan. Solusinya juga sangat jelas. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Solusinya seperti itu. Masing-masing kita harus mulai sadar kembali pentingnya berislam dengan benar harus punya semangat untuk mengkaji mempelajari agama Allah dinul Islam yang kita peluk selama ini kita kaji semua ilmu agama itu kita belajar akidah Islam ibadah Islam dakwah Islam akhlak Islam adabnya Islam muamalah muamalah Islam perniagaan Islam semua kita pelajari dari sumber aslinya Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah SAW dan keterangan para ulama. Kita kaji atau persatu, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dakwahkan tengah-tengah masyarakat. kitanya berupaya soleh dan mensolehkan orang lain. Kita punya iman, kita punya amal soleh dan tawasi bil hak, wa tawasi bil dengan pihak yang lainnya. Ketika semuanya sadar akan keimanannya, akan amal solehnya, akan agamanya dan semuanya merata, kembali pada Islam yang benar, maka di saat itulah Allah akan menjayakan kembali kaum muslimin. Janji Allah pasti akan datang. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bagi yang beriman kepada Allah, yang beramal saleh, dikasih tiga janji tadi. Menjadi pemimpin di muka bumi. Akan dibikin jaya, tegar, pokok agamanya dan akan dikasih kehidupan yang tentram, aman sentosa, bahagia sejahtera. Jaya dunia, jaya agama dan jaya akhiratnya. Barakallahu fikum. Ini sabab yang paling utama. Ketika sabab ini barakallahu fikum ada pada umat Islam. Ada pada individu-individu kaum muslimin. Maka sabab yang berikutnya akan lebih mudah untuk mereka lakukan dilakukan dengan dorongan iman, dilakukan dengan penuh kejujuran dan ketulusan dengan cara yang benar. Sebab yang kedua ialah dengan cara membela agama Allah, berjuang membela agama Allah, berkorban untuk membela agama Allah. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil yang sudah punya iman. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian membela Allah, niscaya Allah akan menolong kalian, membela kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Ini sabab yang berikutnya. Islam itu jaya dengan perjuangan. Islam jaya dengan pengorbanan, bukan dengan semata-mata mendamba, bukan dengan semata-mata memiliki asa atau berhayal. Tidak, harus ada upaya. Di antara upayanya selain iman dan amal saleh tadi, berjuang membela agama Allah. Perhatikan yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang punya iman. Ini penting. Dan ini nanti pada kenyataannya, pada kondisi realnya yang betul-betul tampil membela agama Allah, berjuang membela agama Allah hanya yang punya iman. Karena perjuangan membela agama Allah itu dorongannya keimanan. Supaya perjuangannya benar, perjuangannya sukses, dorongannya keimanan, bukan tendensi pribadi, bukan tendensi politik, bukan tendensi duniawi, tapi keimanan. Maka sebelumnya sudah harus ada iman dan amal soleh dulu. Pondasinya sudah ada dulu perbaikan iman, perbaikan tauhid, perbaikan akidah, perbaikan amal saleh dan ibadah. Ketika sudah ada dan ketika diajak untuk berjuang membela agama Allah akan tampil orang-orang tadi. Itu realnya. Pasti. Yang imannya kembang kempis, yang imannya dangkal tipis Ketika ada seruan dan panggilan untuk membela agama Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, jadilah engkau pembela-pembela agama Allah. Mengkeret. Tahu mengkeret ya Apa mengkeret ya? Tidak punya nyali. Langsung mm, mikir. Kira-kira yang dipikir apa ya? Dunia saya. Bagaimana nanti? Siapa yang mau menjaga? Nanti bakal hancur. Saya belum sukses, saya belum berhasil, saya belum kaya, saya belum punya ini, saya belum punya itu. Dunia dipikir, nanti mati. Takut mati. Saya masih muda, saya belum menikah, saya baru menikah, saya baru punya satu, saya belum tua, ila akhirnya. Mengkerut. Kenapa imannya tipis, imannya keropos, tidak punya iman? Itu dorongan iman dorongan iman ini. Barakallahu itu, Ada yang punya semangat. Diajak untuk membela kepada Allah, ya Allah bismillah takbir. Mau oh, berangkat tanpa ada dasar iman, tanpa ada perbaikan akidah sebelumnya, hanya punya modal semangat, hanya semangat tetapi keabsahan perjuangannya dipertanyakan. Ini eman-eman. Dalam berjuang itu harus benar perjuangannya, lurus perjuangannya sahih perjuangannya lillahi ta'ala perjuangannya baru perjuangan yang benar kalau cuma semoga semangat toh nggak ada iman nggak ada takwa nggak ada amal soleh yang penting uh, perjuangan perjuangan perjuangan pas kena lokasi takdirnya dia mati matinya sangit bukan matinya syahid matinya sangit tidak ada perbaikan sebelumnya yang diharapkan oleh Islam adalah Ketika ada panggilan untuk mengatakan membela agama Allah, dorongannya iman. Dia sudah punya iman yang sahih, akidah yang kuat, tauhid yang kuat, tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Maka dia berusaha meninggalkan semua dosa dan kemungkaran saat perjuangan tadi. Saat itulah akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah akan datang kejayaan dari Allah Azza wa Jalla. Melalui orang-orang yang punya iman tadi, yang punya akidah tadi, yang punya tauhid tadi, yang soleh tadi. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga sangat bagus. Di tangan-tangan mereka agama akan jaya. Barakallahu fikum. Berjuang membela agama Allah nggak semata-mata itu. Harus bersih poin-poin tadi. Perhatikan baik-baik. Dalam sejarah sirah nabawiyah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai pihak pertama yang mem memperjuangkan agama Allah yang mulia ini di masa lalu kita perhatikan ketika peperangan-peperangan yang mereka lakukan bersama dengan orang-orang kufar satu kesalahan sedikit saja akan membuat porak-poranda kekuatan Islam wal muslimin walaupun yang tampil jihad para sahabat walaupun yang memimpin jihad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika perang Uhud ketika perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 orang sniper bahasanya sekarang sniper kalau dulu adalah pemanah-pemanah ulung ini sekarang lebih canggih ya. Zaman now harus lebih canggih bahasanya. Eh? Sniper. Taruh di bukit. Sampai sekarang dikenal dengan bukit rumah Masih ada sampai sekarang ini di kota Ulu. Tempatkan dengan sana 50 orang sniper pemanah-pemanah Ulu. Dikasih instruksi. Jangan turun. Sampai saya perintahkan turun. Walaupun kamu melihat kami apa namanya diserang oleh uh, kaum musyrikin. Walaupun kamu melihat al-muhim bagaimana kondisinya. Jangan kemana-mana. Satu instruksi saja. Satu instruksi. Jangan kemana-mana. Di awal peperangan Uhud, Masya Allah, umat Islam rapi. Strateginya jalan. Semuanya patuh kepada perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku amir perang ketika itu. Kocar kacir kaum musyrikin. Carut marut mereka. Tuh lari tunggang langgang ke sana kemari. Tidak karu-karu menyelamatkan diri mereka masing-masing meninggalkan eh, perempuan-perempuan uh, mereka yang dibawa, meninggalkan harta benda yang mereka bawa, kocar kacir. Kemenangan nampak di depan mata. Semuanya tegar. Yang di atas ngiler. Tergoda dengan kondisi yang di bawahnya. Ghanimah, ghanimah, ghanimah, ghanimah. Mereka sudah pulang, mereka sudah kalah. Ghanimah, ghanimah. melihat nah, harta benda yang begitu banyak ditinggal sama kaum musyrikin, Melihat perempuan-perempuan yang uh, seperti itu. Wanita, wanita, ghanibah. Diingatkan sama uh, apa ini kalau ketua sniper namanya apa ini? Komandan snipernya ini. Uh, ingat instruksinya Rasul, jangan turun. Jangan ada yang turun sampai beliau memerintahkan. Sudah selesai perangnya, sudah beres semuanya, sudah kalah mereka. Ya Allah wanita. Turun semuanya. Satu poin kesalahan saja melanggar perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu suasana dibaca oleh ahli perang mereka. Khalid bin Walid yang kemudian masuk Islam setelah itu langsung membaca langsung dia memutari bukit yang ada mengambil alih bukit rumah tadi menyerang kaum muslimin dari arah situ akhirnya umat Islam pontang panting carut marut kondisinya karu-karuan terbunuh 70 orang sahabat pada masa itu mereka semua dimakamkan di makam Uhud, syuhada Uhud yang sampai sekarang masih ada. Rasul terluka parah. Bahkan diisukan beliau telah wafat. Kemenangan di depan mata buyar, kocar kacir. Padahal yang berjihad itu adalah para sahabat. Bukan orang-orang kayak kita-kita ini. Para sahabat, makhluk Allah generasi yang paling mulia di masa itu dan sampai hari kiamat yang menjadi pemimpin perangnya amir jihadnya Nabi kita Muhammad SAW bukannya memimpin sembarang orang kayak zaman sekarang ini Rasul yang langsung memimpin dan jihadnya asli syari bukan jihad-jihadan asli syarinya kocar kacir dengan satu sebab satu sebab, tidak mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan baik-baik ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menuju ke Hunain setelah Fathu Mekah. Sudah membuka dan memenangkan kota Makkah belum menuju ke, ke, ke wilayah Hunain untuk berperang melawan suku Autas Bani Thaqif di kota Taif di wilayah wilayah Hunain jumlah pasukan waktu itu besar jumlahnya 12.000 orang yang berkuda, yang jalan kaki sesama sejauh mata memandang itu manusia mujahidin semuanya ini ke depan, kanan, kiri, belakang semua dalam mujahidin ini generasi yang terbaik ini di, tengah-tengah mereka ada para sahabat-sahabat yang senior yang mulia, ada yang baru Allah yang baru masuk Islam dan yang memimpin perang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang asli syar'inya. Tidak pakai ragu-ragu lagi. Ketika itu terjangkiti para sebagian mereka terutama yang mualaf mualaf ini tadi terjangkiti sebuah penyakit namanya apa ya Pak? penyakit ujub itu yang disebutkan dalam Al-Quran dari penyakit ujub ujubnya itu dalam bentuk bangga dengan jumlah personel pasukan Wih, banyak ini pasukan kita orang ini tidak ada yang bisa melawan kita ini nggak ada sudah ini Wah bakal kacau, bakal carut marut musuh-musuh kita orang. Wah terdiri terkencing-kencing ini bakal mereka nanti. Besar pasukan kita orang ujub dengan jumlah pasukan ujub di hati sebagian pasukan bukan semua pasukan Allahul Musta'an begitu masuk ke wilayah Hunen sepi didapati sepi kosong mana pak pasukan lawannya ini tambah ujub lagi ketakutan mereka padahal itu merupakan taktik Strategi tempur yang diterapkan oleh orang-orang Hunain kala itu membiarkan muslimin masuk ke wilayah mereka sampai di sebuah tahapan mereka siap dengan panah-panah mereka. Dan itu berhasil. Masuk kosong, mana musuhnya ini? Eh? Tidak ada musuhnya ini. Ndiki musuhnya iki. Langkah musuhnya. tidak ada semakin merangsek, semakin merangsek. tiba-tiba dihujani oleh panah-panah tadi itu. Seng, seng, wah langsung kalang kabut. Kalang kabut, carut marut, bubar kabeh ribu pasukan tadi. Kenapa itu? Penyakit ujung. Kala itu yang nampak betul-betul beriman, nampak keimanannya. Yang teguh, nampak keteguhannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keteguhannya mengambil kendaraannya didampingi oleh salah seorang kerabatnya maju ke depan seorang diri sambil mengatakan ana nabiyyu la kadzib ana ibnu abdul muthalib saya seorang nabi bukan dusta saya cucunya abdul muthalib maju beliau memanggil Bukan dipanggil bukan orang-orang yang mu'alaf, dipanggil orang-orang yang seniornya. Mana ini? Wahai para sahabat yang dibayat Ridwan, kemana mereka? Panggil orang-orang yang seniornya itu, yang kokoh-kokoh keimanannya. Itu. Dengar langsung, balik kembali. Menyerang mereka sebuah kalah. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin setelah semuanya betul-betul berjuang di lillahi ta'ala membela agama Allah Azza wa Jalla. Syahidnya adalah ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim di At-Taubah. Sedikit saja, sedikit saja adanya eh, penyimpangan-penyimpangan pada agama akan menghancurkan yang namanya Islam dan muslim. Sekali lagi, ketika ada ajakan untuk berjuang membela agama Allah yang tampil betul-betul membela agama Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi hanyalah yang punya iman ya ayyuhalladzina amanu perjuangan mereka yang nanti akan dibarakati oleh Allah azza wajal perjuangan yang sahih perjuangan yang benar yang diberkati yang ditolong oleh Allah azza wajal yang imannya keropos-keropos kabur pada minggat yang punya semangat saja perjuangannya akan merusak keadaan mereka sendiri berjuang tapi tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jal berjuang tapi tidak benar perjuangannya ini sangat membahayakan ketika dia mendapatkan musibah dia matinya di atas mati yang jelek bukan di atas mati yang baik Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi pondasinya iman dan amal saleh. Ketika sudah punya iman dan amal saleh, mereka akan siap membela agama Allah. Intan tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian wahai kaum muslimin membela Allah, menolong Allah yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan meneguhkan hati-hati kalian. Membela agama Allah dijelaskan oleh para ulama kita ialah membela syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang wajib, yang sunnah dengan kita meninggalkan larangan-larangan agama Allah yang haram, yang makruh dengan kita berpegang teguh dengannya memperjuangkannya, mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan pada puncaknya nanti ketika ada waktunya memperjuangkan agama Allah dengan jihad fi sabilillah yang syar'i sesuai dengan ketentuan-ketentuan jihad yang disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku fikih jihad mereka. Sehingga maknanya sangat luas. Bukan hanya semata-mata berjihad. Tapi membela agama Allah dengan segera makna pembelaan dan pertolongan. Kita mengkaji agama Allah itu membela agama Allah. Kita mengamalkan agama Allah itu membela agama Allah. Kita berpendakwakan agama Allah termasuk membela Allah Azza wa Puncaknya nanti ketika ada amalan jihad yang syar'i itu kita lakukan dalam rangka membela agama Allah. Janjinya yang wa yuthabbit akdamakum, Allah Subhanahu wa taala akan membela kalian, menolong kalian dan akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Sehingga syahidnya di sini adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk menggapai sebuah kemenangan, sebuah kejayaan, sebuah kebahagiaan harus ditempuh dengan perjuangan ditempuh dengan pengorbanan bukan dengan semata-mata dambaan dan harapan Barakallah maka masing-masing kita harus siap untuk itu harus siap untuk menjadi pembela-pembela agama Allah ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah jadilah kamu sebagai pembela-pembela agama Allah barakallahu fikum dengan perjuangan dengan sekedar makna perjuangan mengilmui agama Allah mengamalkan agama Allah mendakwakan agama Allah berpegang teguh dengan agama Allah puncaknya dengan berjihad fi sabilillah membela agama Allah melawan musuh-musuh agama tapi ingat dengan ketentuan-ketentuan jihad yang syar'i yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka berjuang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongannya tadi dalam ayat di atas dan juga memberikan janji pertolongan kepada mereka semua di ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam janjinya dalam firmannya inna lanansuru rusulana Walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami sungguh-sungguh akan menolong akan membela rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman akan membela mereka pada kehidupan dunia ini dan pada hari tegaknya para saksi-saksi yakni dari kiamat nanti akan dibela di dunia dibela nanti di yaumul kiamat. barakallahu fikum yang berikutnya. Sabab yang berikutnya. Untuk meraih <clears throat> kejayaan, kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ialah as-sabat ala hadzal tegak, uh, teguh, kokoh, tegar perpegangan dengan agama Allah yang mulia ini teguh dalam memegangi agama Allah yang mulia ini dalam kondisi apapun dalam situasi apapun tawakal kepada Allah Azza bersandar hanya kepada Allah Azza wajalla menyerahkan daya dan upaya kepada Allah Azza wa Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, terutama pada kondisi-kondisi yang mencekam. Ada rongrongan dari musuh-musuh agama, rongrongan ideologi, atau rongrongan keamanan, atau rongrongan fisik. Jangan oleng, jangan uh, bergeser, tetap pada keislaman, tetap pada keimanan, tetap pada perkara akidah yang benar, tauhid yang benar, tetap dalam amal yang saleh, Pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Keteguhan. <clears throat> Ini sangat penting untuk bisa melangsungkan sebuah perjuangan membela agama Allah. Orang-orangnya harus teguh, harus tegar, harus kokoh dan harus punya tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika Ah, eh, ketika mendengarkan propaganda-propaganda musuh-musuh agama ketika musuh-musuh agama berupaya untuk menciutkan nyali-nyali mereka ketika para provokator-provokator dari kalangan kaum munafikin menggembosi semangat juang mereka Allah mengisahkan mereka semua tegar kokoh sedikit pun tidak gentar sedikit pun tidak bergeser masih pada keimanannya, masih pada ke, ke awal solehnya, keteguhannya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil yang artinya orang-orang yakni Ar-Rasul dan para sahabatnya kala itu. Yang mana ada sebuah pihak, yakni kaum munafikin, para penggembos-penggembos, provokator-provokator yang ada ini. Orang-orang Rasul dan para sahabatnya ketika orang-orang munafik mengatakan kepada mereka untuk melemahkan semangat juang mereka, sesungguhnya orang-orang kafir itu telah mengumpulkan pasukan yang begitu besar untuk melawan kalian takut kepada mereka yang menggembosi kaum munafikin Hah? kalau bahasanya bahasa perang ini antek-antek kufar bahirnya muslim menakut-nakuti rasul dan para sahabatnya dengan kondisi kaum kafirin kala itu mereka mengumpulkan pasukan besar untuk menghancurkan kalian mengalahkan kalian takut kepada mereka. Nah yang dikembosi seorang mukmin yang tegas. Ya gak payu. Yang dikembosi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak laku pengembosannya. Yang dikembosi para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in yang kokoh keimanannya ya gak laku. Kenapa? Sudah punya iman sebelumnya dan amal soleh sebelumnya punya semangat juang sebelumnya dikembosi tegar apa jawabannya mendengarkan provokasi-provokasi penggembosan tadi Allah mengatakan fazadahum imana justru propaganda tadi semakin menambah keimanan mereka para sahabat wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil dan mereka mengatakan cukup Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik wakil pasrah kepada Allah menyerahkan semua daya upaya hanya kepada Allah bersandar kepada Allah azza wajalla bertambah keimanannya tambah mantap tambah yakin semakin diprovokasi tambah mantap tambah yakin semakin ditakut-takuti tambah berani semakin tawakal kepada Allah azza wajalla semakin tegar semakin teguh semakin kokoh itu seharusnya sekali lagi ini semuanya efek apa Evan? Pak? efek iman dan amal soleh yang pertama tadi itu. Nah, kalau yang nggak punya iman, yang nggak punya amal soleh, ditakut-takuti langsung gemeter kabeh, eh, langsung keberingat keberingat, gini-gini semua. Wih, iya, ya, wislah, rasa mangkat wislah. Tidak bakal berani lagi berjuang, mundur teratur, lari terdirit-dirit. Allahul Musta'an. Ingat ada iman dan amal soleh sebelumnya. Harus semangat perjuangan sebelumnya. Maka yang berikutnya lebih mudah dalam situasi dan kondisi ketika mereka diserang ha? ada perang e, ideologi barakalasikum ada perang urat saraf ada perang fisik ada tekanan-tekanan intimidasi-intimidasi rongrongan-rongrongan kuat tegar kokoh tambah imannya tambah tawakalnya tambah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini diucapkan oleh dua orang nabi. Tapi ada tambahan yang cukup penting. Disampaikan oleh dua orang nabi dalam kondisi yang sama-sama genting. Masing-masing mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Efek sangat dahsyat. Dengan kalimat tersebut yang menggambarkan betapa mereka tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih kemenangan selain. Yang pertama disampaikan diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hmm, ketika hendak dilemparkan oleh raja yang kafir yang zalim kala itu dilemparkan ke api yang menyala-nyala itu. Ketika dilemparkan hmm, di udara itu yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim hanya, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil disebutkan dalam sebagian riwayat nampaknya kok Israiliyat ketika lagi di atas itu mau mau mau mendekat ke arah apinya itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan Allah selamatkan Nabi Ibrahim tidak mau tidak menoleh sedikit pun kepada makhluk Allah yang lain tidak. Saya punya Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu masuk ke api panas atau dingin? Tuh kok diam. Panas apa dingin? Apanya yang dingin? Api panas. Apinya panas, tapi untuk Nabi Ibrahim menjadi dingin. Yang bikin dingin siapa? Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengerjakan sabab. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah yang mengatakan begitu gampang tinggal kun fayakun selesai. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Hai api dingin dan keselamatan untuk Nabi Allah Ibrahim. Masuk api nggak terbakar, nggak ngapa-ngapain, wadem enak. Allahu musta'an. Itu pertolongan dari siapa ya, Dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua diucapkan Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini. Peristiwa ini ditakut-takuti oleh kaum munafikin, dikembosi, wah segala macam perang urat saraf, perang ini, perang itu, atau namanya sekarang macam-macam ada syawal, proxy war, proxy war, ada proxy war, macam-macam apa bahasa kata ya, macam-macam. Tidak peduli. -macam semakin mantap imannya dan hanya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah melanjutkan ayatnya. Efek dahsyat dari tawakal tadi, dari ucapan eh, dari keteguhan tadi dan ucapan tadi yang disampaikan Rasul dan para sahabatnya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah mengatakan setelah itu, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim maka mereka Rasul dan para sahabatnya kembali membawa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan dari Allah, ini kemenangan-kemenangan melawan orang-orang kufar kala itu. Dan sedikit pun mereka tidak ditimpa oleh kejelekan dan mara bahaya. Luar biasa. Nah, dan mereka mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Zat yang maha memiliki keutamaan yang sangat agung yang sangat besar. Bersandarnya kepada zat yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha segala-galanya. Maka kekuatan apapun dari siapapun, sebesar apapun, kecil di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan itu senjatanya kaum muslimin tidak semata-mata mengandalkan kemampuan mereka pribadi. Mereka manusia biasa yang lemah. Tapi mereka kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha segala-galanya. Allah yang memenangkan mereka. Ya kecil, dilumat, begitu saja ke orang kafir itu. Sedikit pun tidak mengenai Rasul dan para sahabatnya. Sedikit pun dari yang namanya kejelekan. Sekali lagi ini semuanya ikhwan, dorongannya adalah iman dan amal soleh. Dorongannya itu iman dan amal soleh. Ini kuncinya. Akan memunculkan yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Semangat berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya sahih, benar. Kemudian tegar, teguh dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun siap berkorban tawakalnya kepada Allah Azza wa dan memasrahkan semuanya kepada Allah Ketika itulah akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Barakallahu fikum. <coughs> nah. Yang berikutnya adalah dari waktunya kurang 10 menit ya. Ya, kurang 10 menit ya. Ayo bisa. Zuhurnya jam berapa? 12 kurang sedikit. Kurang 10. Ayo teruskan sampai setengah 12 ya. Nah itu. Lihat jamnya kok tinggal 10 menit lagi. Baik. Uh, eh, di antara barakallahu fikum sebab untuk meraih kejayaan umat Islam sering poin-poin tadi ialah senjatanya kaum muslimin dan kaum mukminin. Apa itu? berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga umat Islam mendapatkan pertolongan Allah, umat Islam mendapatkan kejayaan mereka, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, diberi kejayaan oleh Allah Azza wa Jalla kejayaan dalam urusan duniawiyah mereka, kejayaan dalam urusan agama mereka, kejayaan mereka di hadapan musuh-musuh mereka. Ada sabab, ada doa, ada ikhtiar, ada doa. Itu kaum muslimin. Dan doa ini merupakan silahul mukmin, senjatanya kaum mukmin. Jangan meremehkan yang namanya doa. Sangat tajam. Ketika doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin itu dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal, maka yang merubah segala sesuatunya, yang memberikan anugerah segala sesuatunya adalah Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, Allah Azza wa Jal bukan kita. Diabadikan dalam banyak ayat. <clears throat> Bagaimana doa ini digunakan oleh kaum mukminin untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa lalu <clears throat> di zaman-zaman nabi-nabi yang terdahulu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Talut hamba Allah yang saleh bisa mengalahkan Jalut itu semuanya di samping ikhtiar mereka adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menangkan kaum muslimin kala itu atas orang-orang kafirin pimpinan Jalut dan anak buah dia. dia berikan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-250 dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin dan ketika mereka tampil hendak perang melawan Jalut dan bala pasukannya, mereka berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Yang mukminin, yang muttaqin, yang berjuang membela agama Allah berdoa kepada Allah Azza Wajalla. <clears throat> Rabbana afriq alaina sabra. Wahai Rabb kami, limpahkanlah, anugerahkanlah, tuangkanlah kepada kami kesabaran membela agama ini Wasabit akdamana teguhkan kaki-kaki kami ya Allah. Wansurna al komil kafirin dan tolong kami bela kami ya Allah untuk mengalahkan orang-orang yang kafir itu. Ketika dimakbulkan oleh Allah, ia carut marut pasukannya jalut. Sak gede apapun pasukannya hancur. Ketika makbul doa tadi dan ternyata memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan setelah itu, fahazamuhum biiznillah wa qatala eh, eh, Tarut Jalut maka mereka pasukan-pasukan mukmin tadi itu barakallahu fikum berhasil mengalahkan pasukan Jalut dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala maka si Tarut pun bisa membunuh si Jalut tadi senjatanya doa sudah ada upaya ikhtiar, ada iman, ada amal soleh, ada takwa kepada Allah Azza wa Jal. Semangat berjuang, tegar, istiqomah, kuat. Doa kepada Allah. Kalau sudah doa kaum muslimin dan makbul, wih, itu kekuatan apapun dan sebesar apapun dari musuh-musuh agama Allah itu kayak sak tiupan hilang. Walaupun kekuatan muslim tidak seberapa dahsyatnya sebuah doa. <clears throat> Luar biasa. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama terjadi pada waktu perang Badar, peperangan yang tidak dikehendaki sebelumnya oleh beliau dan para sahabatnya. Kepinginnya lepas, ternyata Allah menghendaki lain. Allah mempertemukan Rasul dan para sahabatnya dengan pasukan musyrikin Mau tidak mau harus perang. Jumlah mereka sedikit. Jumlah kufar begitu besar. Umat Islam baru yang ada kala itu saja. Kalau seandainya umat Islam kala itu dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada lagi yang menyembah Allah di muka bumi ini. Di samping ikhtiar, persiapan perang dan segala macam menenangkan pasukan, menguatkan pasukannya Rasulullah sallallahu khusus berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa yang sedemikian rupa sampai jatuh selendang beliau sampai datang betul-betul ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang menyaksikannya sampai terenyuh hatinya. Abu Bakar Siddiq pun juga demikian, diambil senenya Rasul dan mengatakan ya Rasulullah Allah pasti akan mengabulkan doa engkau. Allah enggak bakal menyia doa engkau. Beliau sudah berdoa dengan rupa, lama doanya, selesai beliau langsung menghadap kepada para sahabatnya dan menghadap kepada kaum kafirin tadi. Kemenangan di depan kita. Si fulan akan mati di sini, fulan mati di sini, fulan mati di sini. Tunjukkan semua. Doa ya. Allah berikan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Idz tastaghithuna rabbakum" فاستجاب لكم anni mumiddukum bi من minal malaikati murdihin dan ingatlah ketika kalian berdoa kepada Rob kalian dalam kondisi yang begitu genting istighatha itu doa kepada Allah mohon keselamatan, mohon kemenangan, mohon pertolongan dalam kondisi yang begitu mencekam, kondisi yang begitu genting. Itu istighatha Ingatlah ketika kalian isi rasa berdoa kepada Rabb kalian di waktu yang begitu genting itu maka Allah pun mengabulkan doa kalian. Makbul luar biasa. Allah mengatakan maka aku kata Allah membela kalian dengan menurunkan seribu pasukan dari kalangan para malaikat yang menyertai kalian. Ana malaikat sing sing ngancani, malaikat yang membela kita orang dari Allah Azza wa Jal. Ya disebul mati kafir orang kafir ya, Pak. Walaupun pasukan Islam cuma beberapa orang cuma berapa waktu itu, enggak begitu banyak. 300 sekian orang. Pasukan musyrikin 1000 sekian orang. Tiga kali lipatnya. Yang ini malaikat yang membantu. Ya enggak ada apa-apanya kekuatan orang kafir tadi itu. Cil dilibas habis oleh tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Efek apa ini ya? Doa. <clears throat> Apalagi kondisi umat Islam sedang lemah, tertindas, terbolimi. Maka di antara ikhtiar yang ada di samping poin-poin yang disebutkan tadi, doa kepada Allah Azza wa Jal, berdoa semoga kita umat Islam diberi kesabaran, ketabahan, dengan kondisi yang seperti ini berdoa kepada Allah untuk keselamatan kaum muslimin dimanapun mereka berada berdoa semoga Allah Azza wa Jal memenangkan umat Islam menjayakan umat Islam dan mengalahkan musuh-musuh agama doa nah, umat Islam saat ini akai, begitu banyaknya ini satu aja makbul wih luar biasa dahsyat efeknya itu ini semuanya ya asbab yang kita lakukan. Selebihnya adalah Allah Subhanahu wa taala merubah segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan segala-galanya. Allah yang membela, Allah yang membantu, Allah ila akhirnya. Itu kaum muslimin selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah poin pertama yang saya uraikan cukup panjang tadi itu berkaitan dengan ikhtiar kita sebagai seorang muslim yang mengharapkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, kejayaan bagi dirinya, bagi semua umat Islam. Perhatikan iman dan amal soleh kita. Maka mari bersama-sama masing-masing kita memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid, memperbaiki iman dengan mengkaji akidah Islam yang benar, mengkaji tauhid yang benar, beribadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya kita bersama-sama memperbaiki diri kita dengan amal saleh, ibadah kepada Allah, hablum minallah, perbaiki akhlak dan adab kita, muamalah kita yang bagus antar sama hamba dengan bimbingan agama Allah Azza Insya Allah insyaallah taala Allah mendatangkan kemenangan untuk kaum muslimin. Allah mendatangkan kejayaannya untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan pertama kali ini. Waktu sudah menunjukkan jam 11.30 menit kita pergunakan untuk persiapan salat duhur dan yang lain-lainnya dan insya Allah berjumpa kembali pada nanti setelah salat jam satu siang insyaallah taala diteruskan sedikit temanya dilanjutkan dengan yang lain-lainnya barakallahu fikum wallahu alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin